Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Tahawiyah, yaitu ringkasan Aqidah Sunnah wal Jamaah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, rahimahullah. Yang disyarah oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, rahimahullah. Sampai kita pada ucapan musannif, wa nu'min bil lawhi والقلم وبجميع ما فيه قد رقم ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم kami beriman ini كم kami السنة والجماعة wal jamaah beriman dengan Allah والقلم catatan dan penanya dan seluruh apa yang sudah tertulis di dalamnya Kalau syekh asy-syarih rahimahullah qala ta'ala yakni isyarat dari musannif kepada apa yang terkandung dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz bahkan itu adalah tulisan yang Quran yang mulia yang sudah ada di lauh al-mahfuz diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Qasim At-Tabarani dengan sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala bahwa beliau bersabda innallaha khalaqa lawhan mahfuzan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan lauh yang terjaga min durratin bayda dari mutiara yang putih bersih safahatuha yaqutatun hamra halaman-halamannya dari batu permata yakut yang merah. Qalamuhu nur, penanya adalah cahaya. Wa kitabuhu nur. Dan kitabnya, catatannya adalah nur lillahi taala. Fihi kullu yaumin sittuna wa mi'ah lahzah. Padanya setiap hari ada situn wa mi'ah lahzah. Ada 360 saat wa arduhu ma baina samai dan luasnya antara langit dan bumi yandur fihi kulla yaumin sittin wa thalathumiyah nadrah yang dilihat padanya setiap harinya 360 kali yakhluqu bi kulli nadrah yang dia ciptakan setiap pandangannya menciptakan sesuatu wa yuhyi wa yumit dan menghidupkan dan mematikan wa yu'izz wa yudhil memuliakan dan merendahkan wa yaf'al ma yasha'u dan dia maha melakukan apa yang dikehendakinya qul hadis yang kalau diriwayatkan secara marfu kepada Nabi sanadnya dhaif lemah disebutkan di sini beberapa kelemahan-kelemahannya di antaranya fi sanadihi Ziyad Ibnu Abdullah Al-Bakkai Berkata Al-Hafidh Saduq Thabata fil maghazi wa fi hadithihi an ghairi Ibn Ishaq layyin. Tetapi riwayatnya dari selain Ibn Ishaq layyin. Masih ingat ketika kita membahas sirah Ibn Ishaq kita dapatkan riwayatnya melalui Al-Bakkai. Kalau dari Ibn Ishaq bagus. Hasan tetapi ketika menerima dari selainnya, maka dia layin. Hadisuhu an ghair ibn Ishaq layin. Wa fihi kadzalika Lais ibn Abi Aslam. Ada rawi yang lain yang namanya Lais ibn Abi Aslam yang juga dhaif. Sehingga hadis ini tidak sahih secara marfu'nya, tetapi dia hasanun mauqufan. Mauquf yakni hanya berhenti pada para sahabat, pada sahabatnya dan kemudian dia dalam keadaan tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dan muhaqqiq, wa ammal mauquf fa huwa hasanun li ghairihi. Adapun secara mauquf, na'am dia hasanun li ghairihi. Artinya paling tidak ini adalah ucapan salaf. Mereka-mereka para sahabat ketika membicarakan sesuatu perkara yang tidak mungkin dari ra'yu biasanya itu adalah tanda kalau mereka menerima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mungkin mereka mengarang sendiri. Mustahil kedudukan mereka udul dipuji oleh Allah dipuji oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam ayat dan hadis-hadis sahih sehingga pada perkara-perkara yang salir rai majalan pada perkara-perkara yang tidak mungkin ra'yu bermain biasanya mereka adalah orang-orang yang menyampaikan apa yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Hanya saja mereka tidak selalu menyatakan dari Rasulullah SAW. Kembali kepada ucapan Asyariah. Al-lawhul madhkur. Lawh yang disebut di sini. Huwa alladhi kataballahu maqadir al-khalaiq fihi. Al-lawh adalah lembaran-lembaran yang Allah tuliskan padanya semua catatan-catatan takdir. Wal qalam sedangkan pena al madkur yang disebut huwa alladhi khalaqahu Allah wa kataba bihi fil lawhil madkur al maqadir yaitu yang Allah ciptakan dan Allah jadikan sebagai alat untuk menulis Allah Subhanahu wa taala menjadikannya pena untuk menulis di lauh tersebut al madkur al maqadir dan perkara-perkara yang seperti ini, perkara-perkara yang gaib, yang tidak mungkin kita bisa melihat dengan mata, tidak bisa meraba dengan tangan, alias perkara gaib, maka kita terima beritanya dan kita serahkan masalah kaifiahnya seperti penanya seperti apa wallahu a'lam lembarannya seperti apa wallahu a'lam mencatat seluruh kejadian dari awal penciptaan sampai akhir kiamat. Akhir dar. Sungguh akal-akal kita nggak sanggup untuk memikirkannya seperti apa catatannya dan seperti apa penanya. Yang jelas aman nabihi. Kita beriman dengannya karena disebut dalam Quran was sunnah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Disebutkan pula di dalam hadis-hadis. Khana awalu ma khalaqallahu qalam kata Nabi. Allah pertama menciptakan pena, kemudian Allah katakan tulislah, maka pena itu menulis dan menyatakan ma'aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun, tulis apa yang terjadi sampai akhir masa. Khana bin na'azakumullah khamsin min saranati. Kembali kepada ucapan beliau. Maka semua yang Allah sebutkan kita terima bahwa yang namanya pena adalah alat menulis dan yang namanya lauh adalah lembaran untuk ditulis di dalamnya yang merupakan takdir-takdir segala sesuatu. Kama fi sunannya Abi Dawud sebagaimana diriwayatkan dalam sunan Abu Dawud. Dari Ubadah ibn Samit. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sungguh awal pertama Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu, kemudian Allah katakan kepadanya, "Uktub, tulislah." Qala ya Rabb, "Wa madza aktub?" Ayo, Rabb, apa yang aku tulis kata pena? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai terjadi hari kiamat. Disebutkan di sini derajatnya sahih. Jalan arba'ah min ashab Rasulullah SAW. Datang riwayatnya dari empat sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama dari Ubadah ibn Samit. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan Abu Dawud. Dan Ibn Abi Asim. Wa sahih bimajmu' turuqihi. Dan sahih dengan dikumpulkan semua jalannya. Sebagaimana disahihkan pula oleh Syekh Mufin rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Dan juga Syekh Al-Albani mensahihkan dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Al-Thani Ibn Abbas. Yang kedua, riwayat Ibn Abbas. Dikeluarkan oleh Abdullah Ibn Imam Ahmad dalam sunnah. Dan juga Ibn Jarir dan Abu Ya'la. Diriwayatkan secara marfu dan mauquf. Al-Thalis yang ketiga sahabat Abdullah Ibn Umar yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dalam sunnah dan juga al ajuri dalam syariah Tetapi di sana ada illah, ada beberapa catatan. Annahu min tariq baqiyah kama fi sunnah. Asaniya anna Mujahid lam yasma. Ada dua cacat dalam riwayat dari Ibn Umar. Ar-Rabi an Abi Hurairah yang keempat dari Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Ibn Aji dan Ibn Asakir. Dan di dalamnya ada Muhammad ibn Wahab ibn Muslim ad-Dimashqi. Nah, yang dikatakan oleh Ibn al-Sakir munkarul haji. Ikhwanun a'azakumullah, maka yang paling sahih dan yang pertama dan kedua dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu dan juga dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa ikhtalafa al-ulama'u. Kemudian para ulama berselisih tentang awal diciptakan dari makhluk. Halil kalam awalul makhlukat. Apakah pena yang pertama diciptakan? Awil arsh. Atau arsh. Ala qawlaini minal ulama. Mereka berbeda pendapat menjadi dua pendapat. dakarohum al-hafidh Abu Ya'ad Abu Al-Ala Al-Hamadani. Disebutkan kedua pendapat itu oleh Abu Al-Ala Al-Hamadani asahuhuma yang paling sahih dari kedua pendapat tersebut annal arsha qabla al-qalam bahwasanya ars sebelum pena kenapa karena ada riwayat lain bahkan lebih sahih dari hadis Abdullah ibn Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ini dalam sahih Muslim Katab Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi alf sana. Ditulisnya takdir-takdir seluruh makhluk itu adalah sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun. Sebelum diciptakannya langit dan bumi. Qala wa arsuhu 'alal ma' dan arsnya di atas air. Fa hadha sarihun anna takdir waqa'a ba'da khalqil arsh. Dan ini sangat jelas bahwa takdir-takdir tadi ditulis setelah diciptakannya arsh. Wa takdir waqa'a 'inda awal khalqil qalam bi hadis Ubadah hadza. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwasanya pena adalah yang pertama kali diciptakan adalah dengan hadis yang bersama kita ini, hadis Ubadah. Dalam riwayat Abu Daud bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan awwalu ma khalaqallah al-qalam. ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين فإن كان جملة وهو صحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب كما في اللفظ كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب كتب اليوم bahwa hadis ini karena yang rajih adalah arus pertama kali. Kenapa kok pena dikatakan dalam hadis yang sahih ini awal makhlukallahul kalam awal pertama Allah ciptakan pena. Kok bertentangan dengan hadis yang tadi bahwa arusnya sudah ada. Maka ikhwan Allah perhatikan alasan beliau. Perhatikan alasan para ulama yang merojikan hadis pertama, hadis arus. Kata mereka bahwa kalimat awal makhlukallahul kalam qalam bisa jadi dua jumlah mufidah atau satu jumlah mufidah. Kalau satu jumlah mufidah, maka maknanya adalah awal ma khalaqallahu qalam qala lahu. Awal pertama Allah ciptakan pena, Allah katakan padanya. Taib, apakah terkesan bahwa itu adalah yang paling pertama diciptakan? Tidak. Karena qala lahu ini adalah masih berkait dengan jumlatul ula. Masih sambungan kalimat awwalu ma khalaqallahul qalam. Artinya ini adalah sedang menerangkan tentang barfuz zaman. Kapan Allah katakan qala lahu uktub? Kapan? Ketika awal diciptakan pena. Paham? Ya, ini jangan dipisah. Kalau dipisah awwalu ma khalaqallahul qalam. Titik. Selesai jumlah mufidah. Kemudian jumlah baru. Kalau Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Uktub, tulislah." Terkesan bahwa yang tadi berita bahwa pena adalah awal pertama diciptakan. Tetapi kalau jumlah tadi seluruhnya dijadikan satu jumlah mufidah, satu kalimat sempurna, maka maknanya adalah awal pertama Allah ciptakan pena, Allah katakan padanya, tulislah. Maka pena bertanya, ma aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Masya Allah. <laughs> Para ulama sangat jeli melihatnya. Sehingga makna hadis ini tidak berbicara tentang awal penciptaan seluruh makhluk. Yang pertama adalah pena, bukan. Tetapi menceritakan ketika awal diciptakannya pena, Allah katakan kepadanya tulislah. Binasbi awala wal qalam dengan dinasabkan awalnya dan penanya. Berarti dibacanya awala ma khalaqallah. <coughs> Alhamdulillah al kalama. Nah. Wa in kana jumlatain. Tapi kalau sekarang dianggap dua jumlah, bisa jadi itu adalah dua jumlah mufidah. Bagaimana? Taib liman ja'ala jumlatain wa huwa marwiyun birafa. Maka diriwayatkan dengan rafa. Awalu ma khalaqallah. Karena kalau awala menceritakan tentang zaman. Kapan Allah katakan uktub Awalama ma kalam al-qalam qala lahu uktub. Ya. Baik. Tetapi kalau dijadikan dua jumlah mufida, maka kalimat awalnya didomahkan, uh, eh, dimarfukan. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Awaluma khalaqallah. Faya ta'ayyan hamluhu ala annahu awal al makhlukat min hadal alam. Maka terkesan bahwa pena adalah awal pertama makhluk dari seluruh makhluk-makhluknya. Fayattafiqul hadithani id hadith Abdullah ibn Amr sarihun fi anna al ars sabiqun ala taqdir. Wa taqdir muqarin li khalqil qalam. Wa fi lafad al-akhir lama khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. له اكتب kalau dibikin menjadi dua kalimat sempurna awalu ma khalaqallahu qalam titik baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya tulislah dan seterusnya maka berarti pena adalah awal pertama makhluk yang diciptakan tetapi awalnya adalah awaliyahnya adalah nisbiyah nisbiyah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain bukan dibandingkan dengan arus. Mafhum? Ya ini arus sudah diciptakan tidak dibahas. Kemudian makhluk-makhluk ini akan diciptakan dengan takdir-takdirnya masing-masing. Makhluk akan diciptakan dengan takdir-takdirnya masing-masing. Maka pertama Allah ciptakan kalam. Sehingga tidak bertentangan dengan hadis yang kemarin atau dengan hadis yang lebih dulu dibaca tadi. Wa takdir muqarin li khalqil kalam. Maka takdir berkait dengan diciptakannya pena, Bahkan dalam lafaz lain lebih jelas lagi kalimatnya lamma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Perhatikan lafaz ini. Lama khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Ketika diciptakan pena, Allah katakan kepadanya tulislah. Ini mendukung yang jumlah tain atau yang jumlah wahidah? Hah? Jadi mendukung pendapat bahwa hadis tadi jumlatun wahidah. Berarti dibaca dengan awala ma khalaqallahu qalam qala lahu uktub. Ketika awal diciptakan pena, Allah katakan kepadanya tulislah. Maka ini sama dengan hadis ini. Lama khalaqallahu alqalam ketika Allah ciptakan pena, Allah katakan kepadanya tulislah. Fahadhal qalam awalul aqlam wa afdaluha wa ajalluha. Maka pena ini adalah awal pertama pena. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afdaluha yang paling afdalnya. Wa ajalluha yang paling mulianya, paling tingginya. Wa qad qala ghairu wahidin min ahli tafsir. Dan dikatakan oleh bukan satu orang dari kalangan para ahli tafsir. Innahul qalam alladhi aqsamallahu bihi fi qawlihi ta'ala nun wal qalami wa ma yasturun. Ini tidak satu orang saja dari ahli tafsir menyatakan bahwasanya kalam yang Allah bersumpah dengannya dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala nun wal qalami wama yasturun adalah kalam yang dimaksud tersebut. yakni beberapa ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah kalam yang pertama kali diciptakan. Bisa saja para ulama menyatakan bahwa kalimat Al-qalam di sini am, lebih umum, tidak hanya pena itu saja. Berarti mereka menjadikannya alif lam sebagai alif lam lil jins. Al-qalam, yakni lil al qalam. Nun wal qalami. Karena al-qalam alamatul ilm, tanda ilmu. Yang dituliskan biasanya adalah suatu yang bermanfaat secara ilmu. Maka Allah bersumpah dengan al-qalam, nun wal qalami wa ma yasturun ada sebagian menyatakan bahwa alif lamnya lil jins sehingga seluruh jenis kalam, seluruh jenis yang namanya pena. Tetapi kalau ghairu wahid min ahli tafsir berkata pula tidak hanya satu orang dari para ahli tafsir bahwa menyatakan yang Allah pakai sebagai sumpah di sini adalah kalam yang di, menulis Lauhul Mahfuz. Yang disebutkan dalam hadis Ubadah yang disebutkan tadi awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub yang Allah katakan pertama, yang Rasulullah katakan pertama diciptakan adalah pena, kemudian dikatakan kepadanya tulislah, maka pena itulah yang Allah bersumpah dengannya. Dan biasa, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dan biasanya Allah bersumpah dengan makhluknya yang agung, yang besar, yang menakjubkan. Sebagai kesombongan bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang wajar baginya dan layak baginya. Demi arsil azim. Arus yang sangat besar wassama wattariq demi langit dan seterusnya. Allah sebutkan langit, Allah sebutkan ini, Allah sebutkan itu, termasuk disebutkan pena. Tentunya kata beliau, kata beberapa ahli tafsir, yang dimaksud adalah kalam yang pertama diciptakan, yang ajalluha wa afdaluha wa awwaluha, yang paling awalnya, yang paling afdalnya dan yang paling tingginya. Wal qalamu tsani qalamul wahyi dan pena yang kedua adalah pena wahyu. Wa huwa alladhi yaktub bihi wahyallahi ila anbiya'ihi wa rusulih. Pena yang kedua adalah pena yang menuliskan wahyu. Wahyu yang disampaikan kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya. Wa ashabu hadzal qalam humul hukam 'alal 'alam. Wal aqlam kulluha khadamun li aqlamihim. وقد رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها أمر العالم العلوي والسفلي Pena yang kedua adalah pena yang menuliskan wahyu untuk para anbiya'ih, para nabi-nabinya para rasul-rasulnya. Wa ashabu hadzal qalam humul hukam alal alam. Dan pemilik pena ini atau yang memegang pena ini adalah hukam alal alam, malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukumi atau untuk menuliskan segala macam keputusan-keputusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta. Wal aqlam kulluha khadamun liaklamihim, Maka pena-pena tadi semuanya adalah khadamun, membantu yang menuliskannya. Wa qad rufi'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diisrakan ke tempat yang tinggi beliau mendengar suara goresan-goresan pena. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dikatakan oleh Hafiz kalimat sarif bifat sad al muhmalah taswituha al kitabah. Dalam hadis tersebut dikatakan Rasulullah SAW mendengar sarif al kalam Apa sarif al kalam Suara tulisan pena, suara goresan. Gitu. Nah, wallahu taala alam seperti apa? Yang jelas itu didengar. Goresan pena. Berarti pena masih menulis. Adapun mana yang tadi dituliskan awwalu ma adalah menulis takdir-takdir. Adapun yang berikutnya adalah pena yang Allah perintahkan malaikat untuk mencatat. Terjadinya ini, terjadinya itu dan itu terus menuliskan. Menuliskan wahyu-wahyu, menuliskan keputusan-keputusan dan seterusnya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Enam. Maka siapa yang memegang pena tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari para malaikatnya, maka merekalah yang mencatat dan yang menerima dari Allah Subhanahu wa taala pertama kali untuk ditulis. dikatakan Allah tabaraka ala tabaraka wa taala mewahyukannya menyampaikannya untuk mengatur seluruh alam al-ulwi wasufli, yang tinggi dan yang rendah. Qauluhu berkata lagi musannif rahimahullah, "Falau ijtama'a al-khalqu kulluhum 'ala syai'in katabahu Allah ta'ala annahu kainun liyaj'aluhu ghaira kainin lam yaqdiru 'alaih." Kata musannif selanjutnya, kalau berkumpul seluruh makhluk-makhluk atas sesuatu yang Allah sudah tuliskan bahwa itu akan terjadi. Mereka berkumpul untuk menjadikannya tidak terjadi. Lam yaqdiru alaih, tidak akan mampu mereka. Walaupun berkumpul seluruh manusia dan seluruh jin bekerja sama bantu membantu mengerjakan sesuatu yang Allah kehendaki terjadi dan mereka menghendaki tidak terjadi. Tidak bisa. Sebaliknya walau ijtama'u kulluhum ala syai'in lam yaktubuhu Allah taala, kalaupun mereka berkumpul seluruhnya untuk sesuatu yang Allah tidak takdirkan. Liyaj'aluhu kainan, mereka jadikan supaya terjadi, tidak akan mungkin terjadi. Jafal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Sudah kering pena dengan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sudah kering pena, artinya sudah selesai penulisan dan tidak ada perubahan-perubahan. Demikian ucapan musannif Abu Ja'far Tahawi. Maka berkata Syarih Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, taqaddama hadis Jabir an رسول sallallahu alaihi wa ala alihi آله وسلم قال جاء Faqala ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-an. Sudah lewat hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika datang Suraqah ibni Malik ibni Ja'sham. Ketika berkata ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al Ya Rasulullah, terangkan pada kami agama kami. Terangkan pada kami agama kami. Ka'anna khuliqnal yaum, ka'anna khuliqnal an. Sungguh kami seakan-akan baru diciptakan sekarang. Ini baru sadar, baru betul-betul paham dengan agama ini, seakan-akan kami baru ciptakan sekarang. Coba terangkan. Fimal amal al Terangkan untuk apa kami beramal hari ini. Kalau memang sudah ditakdirkan. Ini pertanyaan seperti ini. Ada dua jenis. Kadang bertanyaan dengan kalimat yang sama tetapi dengan maksud mempertanyakan. Maka Nabi gak usah jawab. Yang seperti ini gak usah digubris, gak usah dijawab, tinggal saja. Berarti orang itu gak percaya dengan Quran dan Sunnah. Tetapi pertanyaan yang diajukan oleh Surakah bukan itu. Tapi dia benar-benar tidak sadar atau tidak merasa tidak mengerti ya Rasulullah. Kami nggak ngerti. Kami seakan-akan baru diciptakan sekarang. Kalau memang sudah ditakdirkan, kami beramal sekarang untuk apa? Afima jaffat bihil aklam, wajarat bihil makajir, apakah pada yang sudah ditakdirkan, sudah kering pena-pena, dan sudah berlangsung takdir-takdir? Amfi mastakbal, atau sesuatu yang akan terjadi, yang belum tentukan. Qal kata Nabi, "La. Bal fi ma jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir." Tidak. Bahkan pada apa yang sudah kering pena mencatatnya. Dan sudah selesai pencatatan takdir. Jadi kamu kerjakan apapun yang kamu kerjakan itu pada apa yang sudah kering pena. Qul Wallah Bukan dengan keimanan sulit untuk mempercaya hal ini. Kalau bukan dengan iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, iman kepada takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. al Qadar qudratullah. Benar kata Imam Ahmad rahimahullah, yang namanya takdir itu kekuasaan Allah. Kalau akal kita sebatas akal kita nggak mampu. Saya kan bisa milih berbuat apa nggak berbuat. Saya kan bisa menentukan mau minum atau nggak minum. Kenapa kok bisa? Sudah tertulis di sana. Sudah tertentu. Padahal kita masih berikhtiar, masih bisa milih. Ya. Itu kalau kamu memikirkan dengan kemampuan kamu. Kalau memikirkan dengan kemampuan Allah yang maha kuasa. Silahkan kalian memilih apapun. Nggak akan lepas dari apa yang sudah dicatat di lawa mahfud. Ini yang dijawab oleh Rasulullah SAW pada surah. La bal fi ma jaffat al aqlam wa jarat al khalaiq al maqadir jarat al maqadir bahkan apa yang kamu kerjakan adalah pada apa yang sudah tercatat di lauhul mahfuz dan sudah berlangsung takdir-takdir demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala Ibnu Abbas mengatakan kuntu khalfa Rasulillah kami pernah di belakang Rasulullah SAW. Yauman pada satu hari. Faqala ya gulam. Ala u'allimuka kalimat. Wahai gulam. Maukah aku mengajarimu beberapa kalimat? Ihfadillah. Yahfadka. Jagalah agama Allah. Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tujahak. Jagalah syariat Allah Jagalah perintah-perintah Allah. Niscaya engkau akan dapati Allah di hadapan kamu. Ida sa'al tafas alillah. Kalau meminta, memintalah kepada Allah. Wa ida sta'anta fasta'in billah. Dan kalau meminta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Wa'alam annal ummata Lau ijtama'at ala an yanfa'uka bi lam yanfa'uka illa bi qad katabahu Allah laka. Ketahuilah Kalaupun umat ini seluruhnya bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu yang mereka harapkan untuk memberikan manfaat, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu. Illa kecuali bisyai'in qad katabahu Allahu Kecuali dengan sesuatu yang sudah dicatat secara takdir, kamu akan mendapatkannya. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in dan kalau mereka berkumpul untuk membuat madarat kepadamu dengan sesuatu, enggak akan mereka bisa membuat madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam. Sudah diangkat pena. Wajaffatis suhuf dan sudah kering lembaran-lembaran. saya -lembaran. Di sini terlihat lebih jelas riwayat-riwayat yang sahih yang dikatakan Hasan bimajmu'i turuqihi Hasan dengan dikumpulkan semua jalan-jalannya bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan kepada Abdullah bin Abbas yang waktu dalam keadaan masih remaja dan dipanggil Rasulullah SAW dengan gulam ya gulam diajarkan prinsip-prinsip akidah yang pertama jagalah Allah ini jagalah agama Allah jagalah apa yang Allah perintahkan niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, jagalah apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, jagalah syariatnya, maka niscaya kau akan dapat ya Allah di hadapanmu. Silahkan meminta, silahkan memohon. Jika kau minta-mintalah pada Allah, jika minta tolong, minta tolonglah pada Allah. Kemudian diajarkan satu prinsip yang menjadikan seseorang akan besar hati. Yaitu, bahwa kalaupun umat seluruhnya bersatu padu untuk membuat kejelekan kepadamu, atau manfaat dulu. Manfaat kepadamu gak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali sebatas apa yang Allah takdirkan. Dan kalau umat seluruhnya bersatu padu bekerja sama untuk memberikan mabarak kejelekan kepadamu, gak akan bisa memberikan kejelekan kepada kamu kecuali sebatas apa yang sudah ditakdirkan Allah kepadamu. Ya, ini gak usah khawatir, gak usah takut pada mereka. Kalaupun kamu berharap dari mereka, kita katakan, kalaupun mereka seluruhnya ingin berbuat baik kepada kamu. Tetapi kalau Allah tidak takdirkan, nggak terjadi. Sebaliknya, kalau kita khawatir dari mereka, ingat. Bahwa mereka walaupun bersatu padu untuk menimpakan kejelekan kepadamu, nggak akan terjadi kejelekan. Kecuali dengan takdir Allah. Maka seharusnya seorang mukmin hanya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah ghairi Tirmidzi dan dalam riwayat lain selain Tirmidzi disebutkan dengan lafaz ihfazillahi tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fir raha. Kenalilah Allah dalam keadaan mudah, dalam keadaan lapang. Ya arifka fi syiddah, maka dia akan mengenalimu di masa-masa susah. Wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, apa yang meleset darimu. Ini secara takdir. Enggak akan menimpamu abadan. Sebaliknya, wa ma asabak, apa yang sudah tercatat akan menimpamu lam yakun liyukti'ak. Enggak akan bisa meleset dari kamu, pasti kena. Kalau sudah dicatat secara takdir. Wa'alam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa kemenangan selalu bersama kesabaran. Sudah tercatat di lauhil mahfud. Sabar menang. Tidak sabar kalah. Dibocorkan oleh Rasulullah SAW sebagai ilmu nafi' sebagai ilmu yang bermanfaat. Ketahuilah bahwa yang namanya kemenangan selalu bersama kesabaran. Wa annal faraj ma'al karb dan bahwasanya segala macam yang namanya haraj, jalan keluar, itu adalah dengan atau setelah kesusahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri setelah susah ada kemudahan. Setelah kesusahan ada kemudahan. Akan ada jalan keluar setelah musibah. Ini juga sudah tercatat Wa annal us wa anna ma'al usri yusra dan sungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Ini hadis dhaif kan? Bahkan dikatakan dhaif jiddan, tetapi kandungan maknanya sudah terkandung di dalam hadis yang pertama. Yang dikatakan hasanun bi majmu'i turuqihi. Wallahu taala a'lam. وقد جاءت الأقلام في هذا في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة فدل ذلك على أن للمقادير أقلام غير القلم الأول diriwayatkan dalam beberapa riwayat-riwayat kalimat kalam disebutkan secara jamak bentuknya bentuk jamak al-aqlam. Al-aqlam itu bentuk jamak dari qalam. Dan ini menunjukkan bahwasanya bisa saja lil maqadir aqlamun bahwa untuk mencatat takdir-takdir ini bukan satu pena saja tetapi aklam. Sekian banyak pena. Gairul kalamul awal. Bukan pena yang pertama. Dicatat pertama kali oleh pena yang disebutkan dalam hadis Abu Dawud dari Ubadah bin Samit. Awal ma al-qalam qala lahu uktub. Kemudian itu belum ciptakan apapun. Belum diciptakan apapun. Baru setelah itu ciptakan malaikat, diciptakan ini, ciptakan itu. Sampai kemudian diciptakan pula manusia. 50 ribu tahun setelah dicatat takdir baru ciptakan manusia. Ciptakan langit dan bumi dulu. Ya, afwan. Langit dan bumi dulu. Sebab takdir sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun. Baru setelah itu dicatat. Catatan-catatan ada yang tahunan, ada yang ketika uh, di perut ibunya diperintahkan oleh Allah tulislah ketika tiga bulan di perut ibunya atau 120 hari ke atas maka Allah perintahkan kepada malaikatnya tulis nasibnya tulis umurnya tulis sengsara atau bahagia tulis rezekinya. baik ada kalimat tulis di sana demikian pula di malam Lailatul Qadar yang Allah katakan fiha yufraqu al-amru kullu. Pada malam Lailatul Qadar saat itu diputuskan keputusan-keputusan. Semua yang diputuskan setiap tahun di malam Lailatul Qadar dan yang diputuskan setiap orang yang sudah dalam keadaan hamil di perut ibunya, semua catatan itu tidak lepas dari yang sudah dicatat di Lauhil Mahfud. Tidak berubah, tidak berbeda. Kalaupun ada perubahan pada keputusan-keputusan seseorang karena doanya misalnya kata para ulama perubahan itu sudah tercatat di lauhil mahfud bahwa si fulan diputuskan begini kemudian ketika dia berdoa diputuskan dengan berubah lo berarti takdir bisa berubah tidak itu keputusan bukan yang di sana eh, bukan yang di lauhil mahfud yang di lauhil mahfud rinci dan tidak ada perubahan sama sekali doanya orang tadi sudah tercatat dan dikabulkannya oleh Allah juga sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kembali, sehingga penanya tidak satu. Sehingga dalam beberapa hadis disebutkan aklam, bukan hanya kalam tetapi aklam. Alladhi taqaddama dzikruhu ma'al lauhi wal mahfuz. Walladhi dalat alaihi sunnah anal aqlam arba'ah. Yang disebutkan dalam sunnah-sunnah bahwa pena itu ada empat. Wahada taksim gara taksimil muqaddam dikruhu. Dan ini pembagian bukan pembagian yang tadi kita sebutkan. Bahwa karena bermacam-macam pena kemudian ada sekian ada empat. Bukan. Ini maksudnya secara sifat-sifatnya saja. Yang pertama al-qalamul awal. Al-am asyamil li jami'il makhlukat. Yang pertama adalah pena yang sifatnya umum, mencakup seluruh makhluk-makhluk. Wa huwa alladhi ma'al lawah mencatat seluruh makhluk-makhluk. Akan ada yang namanya malaikat. Itu belum terjadi. Dicatat. Ini kolom yang pertama. Yang mencakup seluruh makhluk-makhluknya. Jami al-makhlukat. Kecuali apa? Kecuali Hah? Arash. Arash sudah duluan. Al-qalamu tsani, yang kedua, hina khalaqa Adam ketika diciptakannya Adam. Ada penulisan yang berikutnya. Pena yang berikutnya. Qalamun amun aydan lakin libani Adam. Memang pena yang umum mencatat seluruh kejadian-kejadian makhluk tetapi khususnya yang berkait dengan manusia. Ketika Adam diciptakan. ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجلهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم diriwayatkan bahkan disebutkan tanda-tanda dan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seluruh amalan-amalan anak Adam. Rizki-rizkinya, ajal-ajalnya, kebahagiaannya atau sengsaranya ketika diciptakan Adam alaihi salam. Pena yang ketiga. Hina yursalul malak ilal janin. Pencatatan yang ketiga. Adalah ketika malaikat diutus oleh Allah ke janin-janin di perut ibunya. Fi batni ummihi. Fayanfukhu fihi ruh. Maka ditiupkan oleh malaikat tadi dengan izin Allah ruh. Wa yu'mar bi arba'i kalimatin. Dan diperintahkan untuk dicatat empat kalimat bikat birizkihi ditulis rizkinya wa ajalihi ajalnya wa amalihi amalnya wa syaqi au sa'id apakah dia akan sengsara atau bahagia kama warada dalika fil ahadits sahihah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih al-qalam rabi pencatatan yang keempat Al-mawdu' 'ala al abdi inda bulughihi alladhi bi الكرام kiram al katibin alladhina yaktubuna ma yaf'aluhu banu adam kama في الكتاب fil kitab sunnah pencatatan yang keempat pencatatan setelah dilakukan oleh setiap hamba setelah balik takdir bukan berarti bukan justru yang sudah terjadi si fulan berbuat apa dicatat si fulan berbuat apa dicatat itu juga pena maka yang keempat adalah al-maudhu' adalah 'abdi 'inda bulughi yang diletakkan atau diperintahkan malaikatnya untuk mencatat dengan pena itu ketika seorang sudah balik si pulang sudah balik ada perintah sendiri si pulang sudah sudah balik ada perintah sendiri Alladhi bi'aidil al katibin. Yaitu di tangan-tangan para pencatat-pencatat yang kiram, yang mulia. Para malaikat yang dijuluki kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tugasnya mencatat. <laughs> Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang mengawasi, ada yang mencatat. Alladzina yaktubuna ma yaf'aluhu banu Adam, yang mereka mencatat semua yang dilakukan anak Adam. Kama warada fi dzalika fil kitab wa sunnah sebagaimana diriwayatkan dalam kitab dan sunnah sebagaimana disebutkan dalam Quran dan sebagaimana diriwayatkan dalam sunnah as-sahihah. Oleh karena itu ada istilah rufi'al qalam. Diangkat pena. An salah. Diangkat pena dari orang yang tidur sampai bangun, dari orang yang gila sampai waras, ya, diangkat pena. Kenapa? Ma, ma, apa maknanya diangkat pena? Tidak dicatat berbuat apapun, termasuk anak yang belum balik. Berbuat ini belum belum dicatat. Ketika sudah balik, mulai dicatat. Berbuat kebaikan, berbuat kejelekan, dicatat. Mengucapkan kalimat ini, kalimat itu tercatat semuanya. Baik, ini pencatatan juga, yang berarti pena juga. Tetapi berbeda dengan pena-pena yang tadi. Maka kalau dikumpulkan ada empat jenis pena. Pena yang am, syamil lima kulli makhlukat. Yang kedua pena yang umum tapi pada manusia. Manusia dan jin tentunya. Kemudian yang ketiga adalah pena yang mencatat setiap orang akan lahir atau ketika di perut ibunya dicatat rezekinya, dicatat ini semuanya. Baru yang keempat adalah pencatatan ketika dia sudah berbuat. Si fulan berbuat begini, si fulan berbuat begitu. وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه وتعالى بالخشية والتقوى kalau sudah kita ketahui kalau seorang hamba sudah mengerti bahwa semuanya dari Allah dicatat oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, maka yang wajib bagi kita kaum muslimin, bagi kita manusia seluruhnya, hendaklah mengkhususkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ifraduhu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bil khasyah dengan rasa takut. Wa taqwa dengan ketakwaan. Qala ta'ala fala takhshawun nas wakhshawun. Sebagaimana Allah perintahkan Janganlah takut pada manusia, takutlah kepada aku. Manusia hanya bisa ngancam-ngancam. Tetapi kalau mereka ingin memberikan madarat kepadamu, gak akan bisa memberikan madarat kecuali sebatas apa yang Allah takdirkan. Kalau dari takdir ditakdirkan Allah, tidak akan terjadi. Yakin. Maka doalah pada Allah SWT. Wa ya kata Allah SWT. wa ya farhabun dan kepada kepada lah hendaklah kalian takut kata Allah wa iyaya fattaqun dan kepadakulah hendaklah kalian bertakwa yang juga mengandung mana takut wa man yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun siapa yang taat pada Allah dan rasulnya siapa yang takut hanya kepada Allah dan bertakwa kepadanya maka niscaya merekalah orang-orang yang akan menang yang akan jaya Huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Dan Allah katakan tentang dirinya, dialah ahlu taqwa dan ahlul maghfirah. Yang pantas kita takut kepadanya. Yang pantas kalau kita bertakwa kepadanya dan juga yang berhak untuk memberikan ampunan. Wa nadha'iru hadzal ma'na fil Qur'ani kehirah. Dan yang semakna dengan ini dalam Quran sangat banyak. Wala budda li 'abdin an yattaqi asya'a fainnahu la ya'ishu wahdahu dan juga seorang hamba semestinya ayat ayattaqi asya hendaklah dia takut pada beberapa perkara pada sesuatu yang lain dari makhluk-makhluknya dengan rasa takut yang sifatnya e, manusiawi fa'innahu la ya'ish wahdah karena dia tidak hidup sendirian tidak hidup sendirian Walau kana malakan malikan muta'an fala budda an yattaqi asya'a yura'i biha ra'iyatahu. Walaupun dia seorang raja yang ditaati, tetap dia harus menjaga dan mengkhawatirkan beberapa perkara untuk menjaga rakyatnya. Fahina idin fala budda likul insan an yattaqi. Oleh karena itu manusia mesti menghindari sesuatu yang ditakutinya. Fa in lam yattaqillah kalau dia tidak takut pada Allah, otomatis dia akan takut sama yang lainnya. Iya kan? Kalau dia tidak takut pada Allah, dia akan takut pada yang lainnya. Wal khalqu la yattafiq hubbuhum kulluhum wa bughduhum bal alladhi yuriduhu hadha yubghiduhu hadha. Karena makhluk-makhluk ini manusia tidak sama semuanya cintanya atau bencinya. Tidak sama. Yang ini suka, yang ini benci. Yang ini benci, yang sana malah suka. Kamu berbuat seperti ini, yang ini mendukung kamu, yang ini menentangnya. Tapi kamu imbangi yang menentang supaya cocok. Sudah kalau gitu saya ikut kamu supaya cocok, supaya kamu jangan benci. Yang tadi sudah cinta jadi benci. Apa dengan kata lain? Ridwan nas ghayatun la turak. manusia cinta manusia secara seluruhan atau makhluk secara keseluruhan gak akan bisa tercapai. Maka gak perlu mencari keriduan makhluk. Carilah keriduan Allah Subhanahu wa taala dan gak perlu takut kepada makhluk. <laughs> Takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takutnya kepada manusia bisa dibayangkan. Karena takut sama yang mana? Yang ini menyatakan kerjakan dengan ancaman yang ini juga sama, menyatakan sebaliknya. Jangan kerjakan, juga dengan ancaman. Mau oh, takut sama yang mana? Ya. Kamu mengerjakan takut sama yang itu, Enggak ngerjakan takut sama yang ini. Enggak ngerjakan takut sama yang ini, ngerjakan takut sama yang itu. Pusing. Repot. Tetapi kalau kita beribadah pada Allah yang satu. Dengan syariat perintah yang satu pula. Gampang. Pokoknya yang penting Allah ridho. Manusia mau cinta mau benci silahkan. Saya tidak peduli. Ini orang merdeka. Orang yang merdeka. Pokoknya yang penting Allah ridho. Kalau engkau ya Allah ridho kepadaku fala ubali. Maka aku tidak peduli. Ini ucapan Rasulullah SAW ketika beliau terusir dari Mekah sampai ke Taif. Di Taif dilempari lagi dengan batu. Sampai berdarah kakinya Sampai beliau meratap di hadapan Allah Taala. Istighatsah. Ilaika ashku basi wa huzni. Ya Allah kepadamu lah aku mengadukan kesedihanku, kesengsaraanku. Tapi di akhir dengan kalimat kalau engkau, tetapi kalau engkau ridha aku, fala ubali, aku tidak peduli. Ini walaupun seperti ini terusir, dikucilkan, diboykot, dilempari. Yang penting kau ridho ya Allah, Aku nggak peduli. Inna enaknya hidup dengan tauhid. Enaknya hidup dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak takut pada manusia. Karena semua ancaman-ancaman mereka hanya sebatas ancaman yang terjadi pasti pasti pasti adalah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan terjadi, tidak Allah takdirkan tidak akan terjadi. Sedangkan kita ma Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertauhid dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia pasti akan menang. Wa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya hizbullah, golongan Allah yang pasti akan menang. Karena yang terjadi pasti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terjadi pasti takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bila na'azumullah kaum muslimin Demikian kita akan lanjutkan insyaallah pada kali mendatang biidznillah taala.